Bab qaulil Nabi sallallahu alaihi wasallam la shakhsa aghyaru min Allah. Shakhs mananya apa? Shakhs mananya apa? Kemarin yang dijelaskan oleh sebin bin Bas apa maknanya syakhs? Siapa yang ingat? Hmm? hmm? Zat. Maknanya apa? Zat. Ayo itu perhatikan tuh. as maknanya adalah zat. Ini la zata aghyaru minallah. Perhatikan ya, Pak, antum. Ya kan? Ya kan? Sudah berkali-kali kita lewati, kita ikuti. Terus yang semisal ini jangan sampai cuma terlewat, kemudian tidak nyentel di telinga kita atau di benak kita. Inilah sakso agyarum menolak sakas mananya adalah zat. Waqala Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik la sakso menolak. Ini babnya. Sekarang kita lanjutkan dalam penjelasan bab ini masih dalam nukilan masih dalam nukilan dari <clears throat> sebagian alul ilm yakni perkataan yang dibawakan oleh beliau di sini perkataannya siapa? Hah? Hah? Siapa? Al-Ismaili. Ini semuanya adalah rentetan dari ahli ilmu yang mereka dalam masalah ini tergelincir dari kebenaran. Sehingga terjatuh dalam kesalahan dalam upaya mereka untuk menafsirkan atau memakumkan bab yang telah tertera dalam Sahih Bukhari yang dalam Tauhid yang dibawa oleh Imam Bukhari. Jadi iya, waqala Ismaili itu lanjutannya ya halaman 112 kemudian dilanjutkan sampai 113. Thumma qala ala annahu min babil mustasna min ghairi jinsihi qawlu ta'ala wa ma lahum bi min ilm in yattabina illa dhann wa la min nawhil ilm. Kultu wa hadha huwa al-mu'tamad. Qalanya siapa? Al-Ismaili. Mukat karor hui bunu faurok. Wamin ibu akhwat dari bunu dari bunu faurok diambil oleh ibnu batol. Fakallah ibnu batol. Baada ma takat jama mina tamsil bi kaulihi ijat dari bunu labdon. Fatakdir an al ashkhas al mausuf ada bil gairah. Lata belugu gairah tuha wa intanahat gairah tallah gairah Gairota ini adalah maf'ul bi dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Keliru. Mana fi'ilnya? La tabluhu gairatuha. Tabluh ini fi'ilnya, gairatuha ini fa'ilnya. Wa in hadin ya jumlah syartiyah. Ghairatallahi ta'ala ini maf'ul bi dari fil dan fa'il tadi. Maka bahwasanya ashkhas zat-zat yang disifati dengan ghairah dengan kecemburuan kecemburuannya tidak mencapai kecemburuannya Allah walaupun sudah mentok dari kecemburuan. Wa intanahat walaupun sekalipun mentok dalam puncak kecemburuan, tapi kecemburannya semua zat selain Allah SWT yang disebut dengan cemburu tadi tidaklah mencapai kecemburuannya Allah Ta'ala. Ini yang diinginkan. Petakdir anal al-mausufata bil ghairah la tablughu ghairatuha ghairatullah ghairatullahi wa in tanahat begitu sekalipun tanah tanah ini adalah habis dalam kecemburuan mentok paling pol paling puncak dalam kecemburuannya tidak sampai kecemburuan tersebut yang dimiliki oleh Allah yaitu berupa kecemburuan sifatnya Allah Ta'ala Walam yakun saksan biwajib sekalipun pada hakikatnya bukan zat secara dalam satu segi pun. Ini yang diinginkan oleh sebagian alim dalam menjelaskan perkara ini, tapi semuanya adalah dari sisi apa bentuk takwil dan akan kita lewati tentang perkara ini salam lagi. Berkelam saya bin Bas. Wa amal khattabi babana ala annaha tatarkiba yaqtadi isbat hadzal wasf lillah ta'ala. Ada Adapun Khattabi atas Ismail Ia membangun bahwasanya susunan tadi la al aghyaru min Allah ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkib anna hada tarkib anna hada tarkib tarkib yang mana tarkib yang Rasulullah ucapkan la al aghyaru min Allah atau tadi yang selanjutnya tak jabuna min ghairatin sa'tin. Wallahi la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Ila akhirih. Tapi tarkib yang diinginkan adalah tadi la sakhsa aghyaru min Allah. Al-Imam membangun susunan tadi bahwasanya la sakhsa aghyaru min Allah dan menuntut penetapan wasaf tadi hanya adalah miliknya Allah Ta'ala. Karena dipahami oleh Qatabi bahwasanya la saksonya adalah sifatnya Allah. La sakhsonya al Allah. Karena dipahami oleh Qatabi adalah itu adalah sifatnya maka dia mengingkari dengan bentuk mubalago dalam pengingkaran. Lebih daripada itu bahkan watahti atil rawi, menyalahkan rawi. Ini Qatabi. Fakallah maka perkataan Qatabi Mana bentuk pengingkaran dan bentuk menisbatkan salah kepada seorang rawi dari Khattabi. Khattabi mengatakan itulah kusaksi fi ta'ala ghairu jais. Mengungkapkan saks dalam sifat-sifat Allah Ta'ala ini adalah tidak benar, tidak boleh. Alasannya Khattabi li'ana saksa la yakun illa jisman mu'allafan. Karena namanya saks ini tidaklah wujud saksi tadi kecuali ya ini berupa badan yang tersusun sistem yang mualaf yang tersusun dari beberapa susunan badan yang murokab mualaf dan murokab sama saja mualaf dan murokab maknanya satu yakni tersusun seperti badannya manusia yang dikatakan badan yang murakab tersusun dari beberapa unsur. Ada darah, ada urat, ada daging, ada tulang. Ya kan? Dan yang semisalnya, ada sumsum. Itu namanya mu'alaf atau murakab. Karena yang dipahami saks adalah itu, maka fakholi ikun maka sangat layak sepantasnya Janganlah lafat ini benar. Tidak boleh lafat tadi itu benar. La saksa agar Allah ini tidak boleh jadi benar. Artinya apa? Hakikatnya bukan itu yang Nabi ucapkan. Tapi seorang rawi yang salah untuk memahami ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Eh dari rawi ke rawi sampai seorang rawi yang salah paham sehingga mengungkapkan la saksa yang aslinya tidak ada kalimat itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dikatakan babala gofil ingkari wa atir rawi. Apa Khotabi berlebihan dalam pengingkaran dan juga menyalahkan rawi. Ya ini rawi ini salah, aslinya nggak ada seperti itu. Jadi saksi tadi adalah lafaz nggak mungkin Rasulullah yang mengucapkannya. Itu adalah salah paham dari seorang rawi. Maka sangat sepantasnya lafaz sakso tadi itu lafaz yang tidak benar dari Nabi dan harus bentuknya apa? tasib Sah apa ya bang Kesalahan dari seorang rawi karena meriwayatkan dengan makna. Apa ini? Gimana baris? Ada talik? Enggak ada. Baik. Apa Mas ada komentar. Apa Alik Mas ada komentar? Hah? Mabum. Ini yang diinginkan. Jadi demikian karena terkesan dalam benaknya seorang alim. Lepas saksi tadi adalah akan serupanya Allah dengan makhluk. Maka bentuknya apa? Berangkat dari kesan tadi itu mengingkari ingkarnya dengan beberapa kesan yang tadi terbesit dalam benak terbesit dalam benaknya sehingga sama seorang rawi pun disalahkan rawinya pun disalahkan aslinya nggak seperti itu aslinya kalimat lain nah Alasan lagi yang dilanjutkan alasannya lagi, alasannya Khattabi wadalu dallu dzalika anna abawana tarawah dal khobar anabil Malik falam yadukurha. Buktinya kata Al-Khattabi bahwasanya Abu Awana meriwayatkan khabar ini. Yang ada di sini dari Abdul Malik sedangkan Abdul Malik tidak menyebutkan damir yang pada akbar tadi damir ini. kepada tilkal lafdatu falam yadkurha falam yadkur tilkal lafd tilkal lafdatu lafad tadi ini apa la saksa Wa waqa fi hadis Abu Hurairah wa Asma' binti Abi Bakar bila saya. Nah, la saya aghyaru min Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi karena lafaz dari hadisnya Abu Hurairah dan juga Asma' binti Abi Bakar, lafaznya bukan sakas. Inilah untuk menyalahkan apa? Seorang rawi yang membawakan riwayat la saksof aghyaru min Allah. Karena syakhs dipahami adalah badan yang tersusun dari beberapa unsur, beberapa bahan. Nah, itu. Mu'allaf dan murakkab maknanya sama, tersusun. Antum kenal enggak kitab katanya man Allah allafa siapa yang Yusuf? Allah Allafa yu'allifu ta'lifan bahwa mu'allaf kamu mu'allaf sama dengan rakkaba yurakkibu tarkiban bahwa Murakab dan murakab sama saja, tersusun. Baik. Jadi terjadi yang yang ada dalam riwayatnya dalam hadisnya Abu, Abu dan Asma bin Abi Bakar dengan lafaz saya. Bukan la saksa. Wa say'u wa saksu fil wazni sawaun. Sayun dan saksun dalam timbangan bacaannya sama. Artinya, aslinya yang benar adalah la sa'a bukan la saksa. Faman lam yum'in min fil istima'i lam ya'manil wahma. Maka barang siapa yang tidak memiliki iman, memiliki perhatian penuh dalam mendengarkan gurunya ketika menyampaikan hadis ini, tidak aman dari kesalahan. Lam ya'man. Amina ya'manu aman. Kalau amana yu'minu, beriman lain. Bedakan tuh amana yu'minu beriman. Kalau amina ya'manu amanan aman. Tapi tapi bukan semua aman ya aman. Kata yang diaman aman tapi apa bukan? Makmun. Ya kan? Malah bukan apa? Kho kho <clears throat> Tapi perhatikan Taman lam yum'in fil istima'il lam ya'manil wahma. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan penuh dalam Istimak dalam mendengarkan seorang guru menyampaikan hadis tidak aman dari kesalahan, kekeliruan. Wala takulu min ar wala takulu min yura'i lafdhal hadis hatta la yata'addahu. Dan bukan semua rawi memperhatikan lafaz hadis sehingga karena penuh dengan perhatian tidak melampaui rapat yang benar. Bal kathirun minhum yuhaddisu bil ma'na bahkan banyak dari para rawi dia yuhaddis menyampaikan hadis dengan makna bukan asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafadznya tapi maknanya saja. yang mau apa? Ini mau menyalahkan seorang rawi aslinya itu la sa'a. La sa'a bukan la sa'a. Walau sebelum fahiman Bukan semuanya para rawi adalah paham. Paham isim fa'il. Bal fi kalam ibadihim syafa'un wa taja'rufun. Bahkan dalam sebagian kalamnya bahkan dalam sebagian kalamnya para rawi ada jafa dan ada tajaruf Ini apa? Jauh dari kebenaran. Fala'alla lafdu syaksin jara ala hadas sabili in lam yakun golatan min qabli tashifi yakni sam'i. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Ya kan? Lafaz sakas tadi berlaku pada contoh seperti ini jika bukan termasuk kesalahan dari sisi salah mendengar. Nah, tasif salah mendengar Seorang guru bilang la syai'a, muridnya apa? Memahami la la nah, Seorang syekh muhaddis menyebut ketika waktu ada menyampaikan la syai'a tapi waktu tahammul muridnya yang la sa la saksok. Nah ini jadi keliru. Ini maunya sama Khattabi. Qala Kemudian lanjutkan, "Summa inna Ubaidallahi bin Amr ini lagi juga penguat yang tinggal Al-Khattabi. Ini juga, apa perkara-perkara yang jadikan penguat oleh Al-Khattabi. Sisi yang lain, kemudian Ubaidullah bin Amr infarada an Abdul Malik sendirian dalam membawakan la saksok dari seorang lalu namanya Abdul Malik gurunya. Falam yutaba alaihi. Ubaidullah ini tidak yutaba. Tidak ada yang mengiringi. Tidak diikuti atau selamat yang dibawakan tadi. Wa fasadu min hadil wujuh. Maka riwayat yang dibawakan, selamat yang dibawakan oleh Ubaidullah ini ya kan dari beberapa segi tercederai kerusakan. Lanjutannya, waqad talaqaha anil Khattabi Abu Bakrin bin faurok Abu bakrin bin faurok Kemudian yang mengambil langsung dari khotob ini adalah Abu Bakar bin Farok faqala lafdu sakas ghairu sabitin min tariqis sanad. Ya, tengok di sini. Seorang alim yang lain juga nggak terluput dari kesalahan, ngikuti juga ngikuti khotob Lafdu sakas kata Ibnu Farok tidak sabit dari sisi sanad. Qala Ibnu Furat fa in sahha fa bayanu fil hadis al akhar wa huwa qawlu la ahada. Kalau benar bahwasanya lah sakso maka maksudnya penjelasannya adalah dalam hadis yang lain dengan perkataan la ahada. Jadi yang benar adalah la ahada. Ini maksud dari la sakso Fastamala rawi lafdz sakhal sakso sakhsa mawdi ahada. Maka seorang rawi menggunakan lafaz sakhs didudukkan pada tempat ahad ahadnya dihapus di, diganti dengan syakhs semua dzakara nahwa ma taqaddama an Ibnu Battal wa minhu akhadha Ibnu batol Kemudian menyebutkan ya, semisal apa yang telah lalu dari Ibnu batol dan dari dialah Ibnu batol mengambil. Dari Khattabi juga. semua kalau Ibnu Fawraq wa inna ma mana ana mana ana. Damir ini adalah damir mansub In wa inna ma mana ana. Mana failnya? Mana failnya? Hah, Firman? Mana failnya ini? Wa inna ma mana ana min itlaqi lafzi sakhs umurun. Mana failnya? Umurun, ayo. Baik. Kemudian berkata Ibnu Farok dan hanya saja yang menghalangi kami untuk mengucapkan lafaz sakhs Kenapa kok kami dihalangi? Apa yang menghalanginya? Beberapa perkara. Umurun ini beberapa perkara. Kalau beberapa perintah jamaknya awamir, mufradnya amrun. Sama dengan perkara, sama tapi jamaknya berbeda. Perintah jamaknya awamir, perkara jamaknya apa? Umurun. Baik, Kemudian berkata Ibnu Farah dan hanya saja yang menghalangi kami dari mengucapkan lafaz syakhs ada beberapa perkara. Ahad wa satu di antara perkara tadi annal lafdhu lam yasbut min tariqis sam'i. Katanya lafaz syakhs ini tidak sabit ditunjuk dari sisi sanad. Wasani yang kedua al ijma' alalman alman minhu. Tegak ijma' enggak boleh mengucapkan sakhs menisbatkan kepada Allah. Tegak ijma' katanya. Nah ini semua ini adalah perlu dipertanyakan. Yang ketiga, yang menghalangi kami mengungkapkan tadi, inna maknahu al jismul muallafu al murakkabu. Lah tengok. Bahwasanya makna saksi adalah jism al muallaf al murakkab. Muallaf murakkab maknanya sama. Berarti kan? Fred. Dan Gimana, dan? Nah, baik perhatikan. Nah, kan? qala. Kemudian berkata Ibnu Furat, "Wa mahnal ghaira az-zajru wa tahrimu." Makna ghaira cemburu adalah zajru wa tahrim, yakni menghalangi, melarang. Zajr itu maknanya naha atau taf sama saja kafa yakufu menahan Ghaira itu artinya bahasa Jawa cemburu. Bahasa sebagai apa? Sinonimnya ghairu adalah jazru wa tahrimu. Sinonimnya ghairu itu adalah jazru wa tahrimu. Menahan. Nah, karena kalau antum cemburu dengan sesuatu maka antum menahan dari orang yang antum cemburu, cemburu. Nah. Ketika kita cemburu sama kawan kita, maka kalau kita larang dari perkara yang gak baik, gak baik. Nah, itu namanya sembuh, sembuh. Cemburu terhadap Islam, maka kita apa? Menjaga es Islam. Cemburu terhadap dakwah kita menjaga dakwah. Tapi kalau sembuhan terlaluan juga nggak bu, nggak boleh. Paham dong? Nah, cemburu dalam satu kata nggak bu, nggak boleh. Cemburu terhadap dakwah sangat cemburu. Ya kan? Dikit-dikit sensitif. Nah ini juga nggak nggak boleh. Ya, paham? Ya, sensitif. Fal <clears throat> ma'na anna Sa'd dan Az-Zazuru. Maka maksudnya adalah bahwa saya Sa'd adalah Zazur. Zazur istighfar mubalaghah. Anil Mahalim anu benar-benar beliau sangat sensitif dan melarang dari maharim anu, dari mahram mahramnya sampai jika aku mendapati istriku dengan seorang laki-laki langsung nggak perlu banyak cetak kupenggal. Nah, gitu. La darabtu gara apa mus musfit Gara apa? gara apa? gara mus apa? gara apa? Tidak. Kenapa? Tapi kena tajamnya. Wa ana syaddu minhu. Kata Nabi dan saya lebih lebih apa lebih sangat cemburunya daripada saat Wallahu azzaru minal jami' sedangkan Allah adalah lebih cemburu lebih banyak menahan daripada seluruhnya minal dari seluruh manu manusia entah baik adapun makna hari tadi bagaimana kalau orang itu mendapati laki-laki sama istrinya langsung dipenggal nah ini ulama berselisih pendapat ya kan kata semua yang adalah tidak la sai'a baina wa bainallah nggak ada resiko dosa antara dia dengan Allah Taala. Baik Bata'nul Khattabi wa man tabi'ahu fi sanad mabniun ala tafarrud Ubaidillah bin Amrin fihi. Ta'an mananya batlaan. Aba. Aba ya'ibu. Aba ya'ibu aiban. Bahwa aib. Wadaka ma'ibun. Watamul watanul khatabi, al-khatabi mencela. Dan juga orang yang mengikuti dia dalam celaan terhadap sanat ini dibangun di atas Ubaidullah ini benar-benar adalah sendirian dalam membawakan la saksa dari Abdul Malik. Walaysa kadzalika kama taqaddama, sedangkan bukan sebagaimana seperti yang ditekankan oleh bahwa dia sendirian Ubaidullah ini. Wa kalamu dhahiru bi annahu lam si sahih Muslim. Sedangkan kalamnya Khatabi ini sangat dhahir sekali bahwasanya Khatabi tak tidak murojaah kepada sahih Muslim dan juga wala ghairuhu minal kutub dan juga tidak murojaah ghairuhu selain saya, selain saya Muslim juga enggak enggak murojaahnya tidak melihat ke selain yang ada di Bukhari. Alat kafiyah adalah lafdu min ghairi riwayati Ubaidillah bin Amr. Artinya apa? Lasak Allah ini bukan cuma Ubaidullah sendiri yang membawakan tidak bermain, bahkan selain beliau banyak. Tengok di sini. Kadang seorang alim demikian menyalahkan dalam satu perkara yang dianggapnya salah ternyata apa? Keliru dalam menyalakannya. Mabuk? Keliru dalam menyalakannya bukan semua orang yang menyalakan orang lain jadi jadi benar, bahkan dia jadi salah. Sedangkan menjumlah suatu jumlah dengan matematika. Jumlah ini, ini, ini semuanya salah semua juga bisa. Bisa toh? Iya, bisa saja. Hmm. Bisa saja, Anda berkasih soal. Ya kan? Satu soal, kamu jawab tiga, empat, sampai lima. Semuanya salah, bisa saja. Iya toh? Hmm. Nah. Siap ini salah, ini salah lagi, salah lagi. Kalau karena masalah salah rumus. Bisa saja. Baik. ورد الروايات صحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما ما رواه من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم dan menolak riwayat yang sahih dan menyalakan atau mengaibkan mengatakan salah dalam aimatul hadis mereka yang orang-orang yang dobit Bersamaan dengan memungkinkan kita berikan pengarahan apa yang mereka riwayatkan. Nah, ini adalah banyak sekali dari selain alur hadis yang menerjang perkara ini. Artinya menerjang apa? Mudah langsung menyalakan. Abdama yukdimu. Failnya kathirun. Maksudnya apa? Maju. Ada banyak dari selain alul hadis yang mereka itu masuk dalam langkah yang mereka tempuh ternyata apa menyalahkan para imamul hadis orang-orang yang dobit sementara seharusnya nggak harus salah bisa juga kita arahkan lafaz yang mereka anggap salah tadi kepada makna yang benar ini menuntut apa kusurnya minimnya pemahaman orang yang melakukan hal tersebut nah ini karena kusurnya, karena minimnya pemahaman kadang menyalahkan perkara yang itu bukan salah pada dasarnya bukan salah tapi hmm. karena minimnya pemahaman. Karena dangkalnya apa yang terbesit dalam benaknya. Hmm. Sehingga dianggapnya salah. Amin sama maka dari sana sama mananya hunaka. Sama mananya apa? Hunaka dan dari sana qala al-Kirmani berkata al-Kirmani la hajata lil ikhtiyati rawi Tidak ada kebutuhan untuk kita menyalahkan para rawi yang sikot فالحكم هذا حكم السائر المتشابهات imma tafwidu وإما imma kita eh, tengok sini karma ini pun ingin apa ingin benar tapi juga salah lagi tengok ya kan kata karmani, nggak gampang menyalahkan para rawi katanya apa yang mau diinginkan, yang diinginkan? tausiahnya ada ya kan nggak ada gunanya kita menyalahkan para rawi yang sekot bahkan hukum hai, hukumnya ini la saksa dan yang semisalnya Hukumnya adalah seperti perkara-perkara yang mutasyabihat. Kalau memang masuk dalam kategori mutasyabihat, kata Malik idenya jalan. Kalau enggak kita tafwid ya kita takwil. Apa? Apa tafwid? Penyerahan. Serani. diserahkan kepada Allah wallahu a'lam tentang mana Allah saksok ini kita tafwid kalau takwil maka lasak sama nanya adalah gini dan gitu. Itu namanya apa? tak? Tawil. Setelah kita lewati kaidah kullu nasin awa tasbihah awilhu aw fawwidhu warum tanziyah. Ini kajiannya mereka. Semua nas yang mengesankan mengesankan serupanya dengan makhluk. Ya kan? Tawil lah. Kalau enggak bisa kebetulan maka serahkanlah. Kepada siapa? Kepada Allah SWT dan bertujuanlah untuk mensucikan Allah. Nah ini maunya di sini siapa Kirman? Kirmani. Mabum? Nah itu. Jadi ini pun maunya benar. Yang kalian lakukan itu salah, salah, salahnya benar ini. Gitu. Rabbinya nggak salah, tapi tausinya yang kalian nggak tahu. Itu. Pengarahan mana yang benar kalian nggak tahu apa? Ini masuk dalam kategori apa? mutasyabihat. Kalau memang dalam dalam kita kata dalam mutasyabihat maka jalannya dua satu serta dua. Kalau kita nggak bisa mentakwil, ya takwil. Nah. Maka sana dan madhab madhab mufawwidoh. Apa madhab mufawwidoh? Madhab ataupun kelompok yang mereka mengatakan semua nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk maka kita serahkan kepada Allah maknanya. Wallahu alam tentang lasakso. Wallahu tentang apa? Lima khalaq itu biaya. Wallahu tentang apa? Arhamu ala rasistawa. Wallahu tentang apa? Karena kalau Nabi SAW yang jurubna, ya kan? Bila sampai dunia pula lalatin, wallah alam. Itu namanya apa? Tafwid. Dari kata fawwada yufawwidu tafwidot. Menyerahkan. Memasrahkan. Kemana? Kepada Allah Ta'ala Kemudian diklaim inilah madhab yang paling selamat. Nah, dan dalam madhabnya salam. tafwid tadi, kemudian dibantah oleh alul ilm, bahkan pengklaiman tadi adalah sejelek-jelek pendapatnya alul bidah. Seru alul bidah, kata Ibnu Taimiyah Ta'ala. Kenapa? Karena konsekuensinya membodoh-bodohkan salaf. Bahkan Nabi dikatakan tidak pernah memahamkan kepada umatnya tentang perkara yang terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Gitu kan? Jadi bahkan tuntutannya apa? Tuntutannya mereka adalah dari kalangan apa? Seru ahli adalah mufawwidah. Yang mereka menisbatkan mazhab ini kepada salaf. Yakni konsekuensinya bahwasanya Nabi SAW tidak pernah memahamkan kepada umatnya tentang perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala kemudian dimasukkan dalam kategori perkara yang mutasyabat yang samar Kemudian mereka menghadapi perkara yang sama ini, kalau nggak tafwid ya apa? Apa? Takwil. Nah, ini mazhabnya Al-Kirmani. Dia maunya apa? Keluar dari masakil, dari problem-problem yang telah dilewati alulilm salah salah salah. Kalian jangan menyalahkan seorang rawi, katanya. Tapi kalian jangan paham. Mungkin diarahkan kepada mama yang benar. Mana ya, Pak? Dia bilang apa? Fal hadha hukmu sairul mutasabiat. Bahkan hukumnya la saksa akhirnya dan yang semisalnya. Hukum seluruh perkara-perkara yang mutasabiat. kalau begitu jalannya adalah satu antara dua, imma tafwidu wa imma ta'wilu. Tengok. Temu sekarang. Disebutkan di kesan kaidah, kullu nasin awhama tasbihah aw wilhu warum tanzia. Semua nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk, maka takwil lah. Kalau enggak, serahkan maknanya kepada Allah dan bertujuanlah kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hasil? Enggak hasil. Apa hasil mensucikan? Enggak hasil mensu mensucikan, bahkan pembodohan. Akhirnya apa? Apa makna Rahman wal istawa? Wallahu alam, saya enggak tahu. Yang tahu Allah saja. Kenapa? Karena termasuk mutasyabihan. Ma mana antas dari makhluk tu biyadaya? Apa mananya? Wallah alam. Ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena termasuk mutasyabihat. Seperti alif lam. Nah, itu maunya. Seperti apa? Kaf ha ya ain sod dan yang semisalnya. Ini yang mereka inginkan. <clears throat> Paham? Ini juga berkata Iyad rahimahullah taala setelah beliau menyebutkan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai udur daripada Allah Ta'ala annahu qaddamal i'dzar bahwasanya Allah mendahulukan al-i'dzar memberikan uzur wal indar memberikan peringatan sebelum menyiksa mereka diberikan uzur dulu dan peringatan setelah mereka nggak mau peduli dengan dua perkara ini baru disiksa maka dengan pemahaman ini Enggak, wala yakunu fi diksakhs majzul enggak ada iskal dalam penyebutan as-sakhs dalam hadis tadi. Kala kala demikian berkata, walam yattaji ahdu nafyil iskal mimma dzukira. Pantah lagi. Demikian berkata ayat tapi penafian enggak ada iskal dalam dari apa yang dia sebutkan enggak mengarah. Apa yang diinginkan ini enggak mengarah? Nah itu. Enggak mengarah apa yang dinafikan oleh al-iyad bahwasanya nggak ada eskal dalam lafaz ini tetap ada eskal. penafiannya nggak mengarah nah itu Thumma kalau kemudian berkata wa juzu ayyakun allah tu sakes wa kata jauzan min sayin atau ahada. Ya kan? Kemudian berkata boleh juga lafaz sakes tadi ter terjadinya adalah bentuk majas dari sesuatu ataupun ahad. Kama juzu itulah kusakes ala ghairillahi ta'ala sebagaimana dibolehkan mengungkapkan syakhs pada selain Allah Ta'ala. yang kudul muradu bi syakhs al-murtafi'u. Al-murtafi. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan syakhs adalah perkara yang meninggi. Irtafa'a yarta meninggi. Menonjol. Perkara yang menonjol, perkara yang menonjol dikatakan syakhs. Lianna syakhsa wa madara wa syakhsa wartafa'a karena syakhs itu adalah apa yang dia itu nampak dan menonjol dan meninggi. Fayakunul makna la murtafi arfa minallahi ka qawli la muta'aliya a'la minallah. Maka makna la syakhsu adalah la murtafi enggak ada yang enggak ada yang meninggi lebih tinggi daripada Allah seperti la muta'aliya a'la minallah. Tidak ada yang merasa tinggi yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Nggak ada yang beranggapan tinggi yang lebih tinggi daripada Allah. Ini juga takwil. Ini juga tak takwil dari siapa dari? Iya, bayangkan. Jadi alulim segini serentak segini buahnya ribut dalam apa ingin lepas daripada menyerupakan dengan dengan makhluk membawa ini ini ini ini ini semuanya ingin lepas dari menyerupakan dengan makhluk kalau bilang lasak sok, dia berserah doanya akan terkesan serupa dengan makhluk maka ingin lari ingin lepas ingin apa ingin mensucikan Allah tapi apakah menghasilkan enggak menghasilkan nah. qala wa yahtamilu an yakuna al-ma'na la yanbaghi li shakhsin an yakuna aghyara min Allah taala perkara juga ada ihtimal ada kemungkinan bahwasanya makna layam menggagas sepatutnya bagi seseorang akan dia ini lebih cemburu daripada Allah Wala ma dzalika lam yu'ajjil wa la yuqala ba'da rabbil qufati abdihi lirtikabi ma nahahu anhu. Bahwa dan Allah dalam keadaan seperti itu bersamaan dengan itu Allah tidaklah menyegerakan menyiksa hambanya dengan sebab hambanya menerjang apa yang Allah larang darinya. bahkan Allah memberikan tahdir, memberikan peringatan dan memberikan uzur dan memberikan tangguh bayam bagi maka sepatutnya ayat adab babi adabi maka sepatutnya seorang itu harus beradab dengan adabnya Allah wa dan berhenti pada larang perintah dan larangannya jangan melampaui batas wa haru maka dengan pen, penafsiran seperti ini atau tahu seperti ini nampak penyesuaian takibi bikoli wala hadahabu habu illa yang kudur minallah ini apa takbir sini yakni setelah mengucapkan apa hadis yang tengok ya kan والله يرى مني ومن غيرتي al يحرم الفواحش minha wa منها وما بطن ولا احد احب الا هي udril taqib menyebutkan kalam yang setelahnya mengiringkan kalam setelahnya dengan ucapan wala ahad ahabu illa al udru min wa min ajli dzalika ba'atsal mubasirin wal mundirin wala hab wala ahad ahabbu ilaihim al min Allah wa min ajli dzalika wa'adallahu al-jannah. Ini namanya takib. Menyebutkan kalam yang setelahnya. Mengiringkan kalam yang setelahnya dari sebelumnya. Ini semuanya adalah dari rentetan alim yang upaya untuk lepas dari kesan menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa qala al-Qurtubi aslu wadhi syakhs yakni fil lugha li jirmil insani wa jismihi. Tengok di sini. Al-Imam Qurtubi asal penggunaan lafaz syakhs dalam bahasa adalah untuk apa? Untuk bentuk seorang insan dan badannya seorang insan. Yukalu sufulanin fulanin wa jismanihi. Badannya si fulan dan bentuk badannya si fulan. Wastumila fi kulli Kemudian digunakan dalam segala sesuatu yang dohir yang menonjol yukalu sahasa saiku idha doara sesuatu itu sahasa apabila nampak Ngapun? Nah, ketika kita melihat dari jauh ada lewat berjalan namanya sars bentuk badan orang yang berjalan kadang bayangannya seseorang juga dikatakan sars nah dari jauh kita lihat pandang, pandang ya kan Baik. Wadal makna muhalun Allah Ta'ala. Tengok di sini. Makna tadi adalah muhal. Kalau manasakus adalah bentuk badan yang tersusun dari beberapa unsur. Ini adalah mustahil. Kalau kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala bahwa jabat ta'wil maka harus ditakwil. Fakila maka, maka katanya maka dikatakan dari maknanya la murtafi'a satu adalah la sahale wa la murtafi'a. Wa kila la say'a wa wa asbahu min al awal, Nah, akrab min al awal, Asbah maknanya akrab. Jadi kalau dikatakan la aja lebih dekat daripada dikatakan la murtafi'a. Wa wadhah minhu lebih gamblang lagi daripada syai' la mawjuda law ahada wa huwa ahsanwa. Kalau kita katakan kata Qurtubi, la mawjuda aghyaru min Allah atau wala ahada aghyaru min Allah ini lebih bagus katanya Mengkut sabata fi riwayah al-ukhra telah sabit dalam riwayat yang lain bahwasanya la ahada. Ini maunya untuk penafsirannya. Wa kana Allah tasaddaq utliqa mubalaghatan fi isbati imani man yatazaru ala fahmihi mawjudun la yusbihu syai'an minal mawjudat dan seakan-akan lafaz syakhs ini diungkapkan bentuknya bentuk mubalaghah dalam penetapan imannya orang yang kesulitan dalam memahami apa yang ia pahaminya perkara yang mewujud la yusbihu syai'an minal mawjudat maksudnya Allah dalam mewujud tapi tidak menyerupai dengan perkara-perkara yang wujud lihatlah yufdiya bihi dzalika ila nafyi wa supaya supaya tidak mengarahkan kepada penafian dan pentaktilan, peniadaan. Wa wa nahu qouli sallallahu alaihi wasallam lil jariyah dan perkataan tadi adalah semisal perkataan Nabi Sallallahu kepada seorang budak perempuan Allah kalau bisa sama Rasul bilang kepada seorang budak perempuan yang lagi dimarah-marah sama tuannya ya kan Kemudian Allah iya. Rasulullah bertanya, "Aina eh, Allah? Di mana Allah ya pula? Ya bulana?" Iya. Dia bilang, iya. "Di sama, di, di atas." Fahagama bi imaniha, maka Allah menghukumi dengan imannya seorang budak perempuan tadi itu makhafata karena ketepatan Nabi. Antaqa fitnatil tilakan jatuh si budak tadi dalam pengingkaran. Pokoknya gini, biar nggak mendustakan Allah ya wis ya yang kamu beriman. Ini sebagaimana sekarang ini seperti ini tidak ditiru. Kalimat seperti ini bagi para tolibul ilm yang mereka memang pemikirannya sudah asari, ini dicari-cari. Kalau dapat ini pas. Nanti ditunjukkan berkata Al-Qurtubi. Nah, itu. Berkata Al-Khattabi. Berkata Al-Ismaili. Berkata Qadiyat. Wes. Ini tengok salaf kibar, semuanya ngomong seperti ini. Maka kamu akan jadi buntutnya, buntutnya Siapa uang pakai penganbaru sapa jenenge? Hah? Hah? Abdus Somad. Orang awam disebutkan Khattabi, Ibn Battal, Kirmani, Qadiyat, wis. Tengok ibar kibar akhirnya semua terbongkar. Mabuk. Nah, seperti ini. Di antaranya adalah perkara ainallah perkara Nabi SAW kepada seorang buddha, kalau di sama budak lagi perempuan berkata di, di atas. Maka Rasulullah menghukumi imannya seorang budak tadi. Kenapa? Karena khawatir Nabi akan si budak tadi terjatuh dalam pengingkaran terhadap wujudnya Allah. Terus biar yang mengingkari, ya harus kamu beriman. Nggak usah panjang-panjang. Nah ini. Sehingga mereka mengatakan apa? Tengok Asadi mengatakan, dulu pernah saya jumpai seorang Malaysia. Itu karena budak itu bodoh. Nah, karena bodohnya dia, Terus, dah kamu beriman, nggak usah banyak-banyak ngomong. Seharusnya kalau itu cerdas, enggak gitu maksudnya. Akan jelaskan bahwasanya bukan di atas tapi di mana-mana. Pernah saya jumpai orang Malaysia dulu di Pakistan. Udah kena bodoh nih. Ya, tengok seperti ini, ya seperti ini, mungkin dapat dari seperti ini. Dari seorang yang mentalkan dia, dari seperti ini, dari apa? Seorang alam yang seperti ini. Di antaranya apa? Oleh apa? di dan yang lainnya. Apa? Ah. Jadi Rasulullah menghukumi seorang budak di beriman kenapa? Kekhawatiran beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan si budak tadi terjatuh dalam pengingkaran terhadap wujudnya Allah. Ya bos, dah kamu beriman. Pada dasarnya bukan Allah nggak di atas tapi apa? Di di mana-mana. Nah, Abu, Nah. Kenapa dikusuri pahamnya apa yang bagi karena minimnya pemahaman si budak tadi dari apa yang sepatutnya bagi dia untuk mensucikan Allah Mimma tadi tasbihah dari apa-apa yang mengesankan tasbih. Ta'alallahu Allah dzalika uluan kabira. Paham? Ini kalau kita tidak mengikuti pemahaman yang benar, kaidah yang benar akan terseret dengan sangat gampang. Alhamdulillah Allah nggak akan membiarkan syariatnya diobok-obok oleh orang yang satu dalam kesalahan tetap akan ada yang memperjuangkan kebenaran yang benar. Tambihun ada tambih di sini. Lam yufsih al-musannifu fi talaqi sakhas ala Allah bal awra dzalika ala tariqil ihtimal. Wa qad zajama bi dzalika ba'dahu fa tasmiyatu syai'an li duri dzalika fi ma dzakara. Min al-ayataini inta kalamu rahimallah. Ada tambih. Tidak terang-terangan afsaha yufsihu ifsahan mananya a'raba yu'ribu i'raban terang-terangan. Kata beliau di sini Imam Bukhari tidak terang-terangan dalam mengungkapkan sakas pada Allah, bahkan mendatangkan kalimat sakas ini di atas model ihtimal, kemungkinan dan telah dipastikan oleh Imam Bukhari dalam bab setelahnya maka beliau menamai Allah dengan sayan menyebut Allah dengan sesuatu, sesuatu. Kenapa? Karena sangat gamblangnya perkara itu dari apa yang telah disebutkan dari dua ayat. Habis nukilan dari kalam sebelumnya kalamnya apa? Ah, Al-Habib sepenuhnya nukil dari Fathul Bari dan nukil dari beberapa alulim yang lain. Baik, sekarang kita ikuti baca saya bin Basar rahimahullah taala penjelasan yang apa yang sangat bagus karena dia di atas dalil yang kuat. Qala bin Basar rahimahullah taala al haqiqa anna katsira minan nas ya'tamidu fahma wa ra'yahu wa ma waqa bi nafsi Nah, ini dengan ini ah, hakikatnya banyak dari manusia dari kalangan ulil mesti ini anas di sini adalah alul Hakikat perkara ini bahwasanya banyak dari kalangan alul ilm yang dia itu menyandarkan pemahamannya dan pendapatnya dan apa yang terbesit dalam jiwanya dari tasbih. Nah, karena telah terbesit dalam jiwanya terbesit tentang penyerupaan dengan makhluk dari lafaz saksa tadi, maka falihada yukdimu ala ingkari riwayat. Yukdimu bacaannya bukan baca yukdimu Yukdimu dari kata akdama yukdimu af'ala dulu. Maka dikarenakan ini karena terkesan dalam tasbih ketika disebutkan sesuai dengan dohirnya la syakso akhir minal dan semisalnya maka dia yuk yukdim memajukan melangkah dalam upaya untuk mengingkari riwayat-riwayat yang sahihat tanpa ilmu tanpa basiro kalau umdatu fi hadhihi riwayat bi hadha Falum tentu fiada hadza riwayat bacanya begitu. Maka patokan dalam memahami masalah ini adalah riwayat. Kalau riwayatnya sabit lam yajuz taglitu ruwat bi mujarrad ra'yi wa dhann wal hadas. Kalau memang kapan riwayat ini telah sabit, telah sahih, nggak boleh menyalahkan para rawi dengan cuma alasan pendapat dan anggapan dan praduga nggak boleh. Faidah sabadat riwayatuna saksa falasa fiha mahdurun. Maka apabila memang telah sahabat riwayat la saksa akhyaru min Allah dan semisalnya, enggak ada perkara yang perlu ditakuti. Untuk kita tetapkan sesuai dengan terakhirnya wal muradu la data wala syai'a wala ahada. Aghyaru min Allah li anna saksa li annahu saksun qaimun bi nafsi, dzatun qaimun bi nafsiha kullu syai'in qa'imun bi nafsihi ma fi mani'in min ayyut laqa alaihi shakhsun li wujudi qiyami bi nafsi wa istiqlali bi nafsihi maka yang dimaksud dengan la shakhsu adalah la zata wa la syai'a tidak ada zat tidak ada sesuatu tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah saksun qa'imun binafsihi. Zat yang berdiri dengan sendirinya, zat yang berdiri dengan setan ada yang menegakkannya, kulusain qaimun binafsihi. Ini agak ada masalahnya. Kulusain qaimun binafsihi ada agak masalah ini. Ya kan? Ini ada masalah ini kasih tanda tanya saja. Kurung situ. Kulusain qaimun imun ini Hah? Koibet gimana? Enggak. Maafi manihin min ayyutlaqa ala syakhs tidak ada halangan maafi manihin tidak halangan, tidak ada pencegahan dari mengungkapkan atas Allah Ta'ala dengan ungkapan saksun. Kenapa? Karena wujud kiami binafsi karena wujudnya Allah itu berdiri dengan sendirinya dan istiqlalnya berdiri dengan sendirinya. Istiqlal adalah juga sendirian tanpa ada yang membantu. Falayal jamu min tasmiyatihi bihadzal ismi ayyakuna musaban lil makhlukat maka tidaklah mengharuskan dari penamaan dengan nama ini akanlah Allah itu serupa dengan para makhluk Kama la yalzamu min tasmiyati wahidan wala ahadan ayakuna musyaban lil makhlukat. Sebagaimana juga tidaklah mengharuskan ya kan? Kita menamai Allah adalah wahid dan ahad akan menyerupai makhluk. Wala yalzamu min tasmiyati sami'an wa basiran wa aliman wa qadiran musabatahu lil qadirin wa sami'in wal mubsirin. Kul hadza babu wahidun Artinya apa? Tidaklah mengharuskan penamaan Allah itu dengan nama Sami, Basir, Alim, Qadir. Serupanya Allah dengan Qadirin, Samiin, Mubsirin. Seluruh ini adalah semuanya babnya satu. Artinya apa? Babnya adalah apa? Laisa kamislihi syai'un. Fal riwayat riwayatu, maka alasan utama adalah riwayat. Mata sahabat riwayatu fal muradu ala wazir la yusabihu al makhlukin ada adalah riwayat. Kapan riwayat ini adalah riwayat yang kuat, sabit, maka yang dimaksud dengannya adalah di atas segi tidak serupa di dalamnya daripada Allah tadi semua makhluk. Fawahadul la yusabiul makhlukin. Maka Allah telah disebut dengan Allah dikhabarkan bahwasanya Allah adalah ahad. Tidak menyerupai para makhluk. syaksun dikhabarkan Allah adalah sakhs. Tidak menyerupai para makhluk. Ila garidalika dan yang lain dari mata perkara ini al-babu wahidun. Pintunya cuma satu. volume dari riwayah maka patokannya adalah ri riwayat. Makum ya, kuah Sekarang pertanyaan. Pertanyaan dari muridnya. Syekh bin Basrah ta'ala Isi pertanyaannya apa? Soal afallahu angka. Semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Itulah kusakas awis Syekh. Alallahi min babil khabar au min sifat wasaf. Tengok sini. Kita ungkapkan syakhs atau sesuatu pada Allah. Ini bab khabar atau bab wasaf. Al-jawab bil khabar wal wasaf jami'an. Bab pengkabaran dan mensifatkan sekalian. Saksun la yasbahu al-askhasa, samin la al sami'in, alimun la yasbahu ulama, wa qadirun la al qadirin, wa ma asba Allah adalah saksun, tidak menyerupai semua askos. Allah adalah sami, tidak menyerupai yang yang Allah maha mendengar, tidak menyerupai orang-orang yang mendengar, para yang mendengar. Allah adalah maha mengetahui, tidak menyerupai para ulama. Dan Allah adalah maha mampu, tidak menyerupai ya sesuatu apa perkara yang mampu dan yang semisalnya. Perkara yang mampu nggak serupa dengan serupa dengan kudrohnya Allah Ismnya ya, Allah Qadir juga sama dengan semua yang memiliki kudrat. Wal mu'alif asyara ila anna rawaha muslimun. Walihada qala ma ta'amala sahah muslim. Wal mu'alif asyara mu'alif ini adalah Ibn Hajar. Mengisahkan bahwasanya riwayat ini juga ada dari sahih muslim maka ini dikatakan ma ta'amala sahih muslim kita memperhatikan sahih muslim wal mu'alif ma saqa bi sanad huna saqa mu'allaqan fa yahtaju ila tatabu riwayat fi muslimin wa ghairi muslimin fa idza sabatat fi hadzal lafz la wajh lil inkar di awal jama' la wajh laha la'alla samahan Terus ini tidak membawakan sanad di sini dari saya muslim membawakan bentuknya mu'alak maka butuh untuk diteliti riwayat-riwayat dalam saya muslim dan selain saya muslim maka berkata sahabat dengan lafaz ini, maka nggak ada segi benarnya untuk diingkari. Adapun mengklaim ini adalah ijma nggak boleh. Jadi sebutkan kepada Allah tentang saksi tadi, ini adalah la wajhalah. Nggak ada segi benarnya, nggak ada segi apa eh, sesuaiannya. Bagaimana dikatakan ijma nggak boleh kita mengungkapkan pada Allah adalah saksi. Allah samahan kayaknya apa? Ya ingin toleransi dengan yang lain saja dan tidak ada orang lain sebelumnya cuma ingin toleransi dengan orang sebelumnya tidak paham mengikuti? pada dasarnya apa? nggak ada cuma. bahkan lawat sihalah nggak ada sisi benarnya mengklaim cuma, tidak boleh kita menisbatkan Allah kepada khabar apa bahwasanya Allah adalah sah sun baik Al-Maksud an al-bab wahidun wa huwa babu tanzi, babu isbat, babu tanzi, duna ta'wil wal munazzihuna mislu Qala Ibnu Daqi al rahimahullah taala kismani. Salah kita baca besok lagi tinggal sedikit kita habiskan. Alhamdulillah alamin.